Hadis terjemah judul bab ini dibuat oleh penulis yaitu At-Tirmidzi rahimallahu taala untuk menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya bercelak adalah di antara ya, yang Nabi contohkan, Nabi teladankan dan di antara sunnah Nabi al-qauliyah wal fi'liyah yang berasal dari perkataan Nabi dan berasal dari perbuatan Nabi. Sebagaimana akan datang dalam hadis-hadis yang ada di bab ini yang dibawakan oleh penulis yaitu At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kemudian yang dimaksud dengan celah adalah satu jenis batu ma'rufun yang telah dikenal di antara batu celak adalah ada batu yang aswadul laun, aswadul laun yang warnanya hitam. Dan ada batu celak yang cenderung kemerahan. Kulun min huma masing-masing dari keduanya yang berwarna hitam ataupun kemerahan disebut dengan batu ismit. Dan ciri khas batu ismit ini adalah sari'ut tafattut gampang hancur. Maka dia yushaku kemudian ditumbuk tamaman betul-betul secara sempurna ditumbuk sehingga naiman sehingga lembut. <clears throat> Setelah lembut, ditumbuk lembut, diletakkan di mata dengan menggunakan mil. Mil itu adalah celak, eh, apa, pis, eh, pensil celak atau semacam itu. Dan terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam motivasi untuk bercela bihi dengan menggunakan ismit khasatan secara khusus. Dan bercela dengan ismit disampaikan oleh para ulama memiliki sejumlah manfaat. Kesimpulannya dikumpulkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala di kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan dalam bercela itu menjaga kesehatan mata, menguatkan cahaya penglihatan dan menerangkannya dan melembutkan dan menghancurkan materi-materi <clears throat> radiah yang jelek. Wastikhajun laha kemudian mengeluarkannya. Ma'azinah Ditambah ada perhiasan dan itu mempercantik diri fi ba'di anwa'ihi pada sebagian jenis celak. Walahu dan bercelak saat tidur memiliki mazidu fadlin keistimewaan yang lebih banyak. Istimaliha karena bercelak eh, saat tidak tidur memuat yang pertama bercelak Kemudian unsur yang kedua, tenangnya mata setelah bercelak. Tenang, tidak melakukan gerakan yang membahayakan. Wa khidmati tabi'ah dan e, eh, tabi'ah atau kondisi alami tubuh itu bisa memberikan khidmah pelayanan baginya. Dan jika celaknya itu pakai ithmid, maka khasiyah, maka ifmit memiliki kekhususan dan keistimewaan yang lain. Keistimewaan dan keistimewaan yang tersendiri. Ini mukaddimah dari pensara. Kemudian kita masuk ke hadis-hadis seputar celak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama atau yang merupakan hadis yang ke-49 di ini Sama'il Nabi dari Ikrimah dari Ibn Abbas radhiallahu anhuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bercelak uh, eh, bercelaklah kalian dengan ismit karena ya, celak dengan ismit itu akan memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu. Waza'ama dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tempat celak yang darinya beliau bercelak setiap malam tiga kali di sini dan tiga kali di situ tiga kali di mata kanan misalnya dan tiga kali di mata sebelah kiri hadis ini juga dihadkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya serta juga dihadkan oleh Ibnu Majah Kemudian uh, <clears throat> dari eh, di sini ada hak ya, hadis yang ke-50 itu tahwil hak itu singkatan dari tahwil dan hak atau tahwil ini adalah cara para ulama untuk menyingkat sanat nanti sanatnya punya titik temu yang sama ya, maka sanat yang pertama dari Tirmidzi kemudian Abdullah ibn Sobah al-Hasimi al-Basri kemudian seterusnya nanti berujung ke namanya Madar, Madarnya Abad bin Mansur. Nah, sanad yang kedua Tirmidzi dari Ali bin Hujar dan seterusnya nanti ada Abad bin Mansur. Semuanya bertemu di Abad bin Mansur. Maka jika uh, seorang penulis kitab hadis itu punya dua sanad yang nanti ketemu di satu titik yang sama, redaksinya juga sama, namun awalnya berbeda, maka beliau jika ingin menyebutkan semua riwayat tersebut, maka akan beliau bawakan, nanti kemudian ada tahwil, ada hak, artinya tahwil. Ya, maka semuanya berujung namanya madar. Ya, ini ada dua jalur nanti ketemu di satu orang yang sama. Nah, satu orang yang sama ini namanya madar poros. Maka madarnya adalah Abad bin Mansur dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiallahu anhu mengatakan adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum tidur dengan ithmit tiga kali setiap di setiap mata beliau. Ya, Wakola Yazid ibn Harun, Yazid bin Harun mengatakan dalam hadisnya, sana ada tambahan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tempat celak yang beliau bercelak dengannya ketika hendak tidur tiga kali di setiap mata. Ya, untuk uh, hadis yang kedua ada catatan kaki. Uh, eh, Musani penulis yaitu At-Tirmidzi membawakan hadis Ibn Abbas ini dari beberapa jalur. Madarnya semuanya porosnya berujung pada Abad bin Mansur. Nah, Abad bin Mansur ini sadukun kana yudallis wa taghayyara bi akhirih. Ya, beliau seorang yang jujur namun melakukan tadlis dan berupa hafalannya di akhir hidupnya. Ya, Ibn, uh, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala uh, setelah membawakan hadis ini di kitab di kitabnya Kitab Syama'il yang merupakan bagian dari kitab Bidayah wan Nihaya arada ba'dahu maka setelah beliau bawakan hadis ini beliau bawakan perkataan Ali bin Madini. Beliau mengatakan, kata Ali bin Madini, aku mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan, Kultu aku bertanya kepada Abad bin Mansur, benarkah engkau mendengar hadis ini dari Ikrimah? Fakal, maka Abad bin Mansur mengatakan, yang menceritakan padaku hadis ini adalah Ibnu Abi Yahya dari Dawud ibn Husain anhu dari Ikrimah. Ini ada data yang dibawakan oleh Yahya bin Sa'id. Fasaraha maka di sini jika berdasarkan uraian ini data yang disampaikan oleh Yahya bin Sa'id fasaraha maka Abad Ibn Mansur menegaskan kalau dia menggugurkan dua perawi perantara. Makanya dia disebut mudallis. Ya, karena dia menghilangkan dua perawi. Ya, fil isnad dalam sanatnya yang dua orang ini adalah perantara dia dengan Ikrimah. Yang pertama adalah Ibnu Abi Yahya. Dan Ibnu Abi Yahya ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama matrukul hadis. Hadisnya adalah ditinggalkan. Artinya dia daif sekali. Yang kedua adalah Daud bin Husain. Dan dia adalah daif fi ikrimah khasa. Khusus kalau mengambil hadis dari ikrimah dia ta'if. Namun kalau guru yang lain dia kuat. Ini, maka dia punya masalah kalau untuk riwayatnya dari ikrimah. Kesimpulan dari Syekh Abdul Razak, fal, eh, fal hadisu la yasihu. Maka hadis ini tidak sahih. Hadis yang mengatakan Nabi bercelak tiga kali, tiga kali, di pada mata beliau ketika hendak tidur itu tidak sahih. Wal amru namun perintah untuk bercela dengan ismid ya, wal ikhbar dan berita yang isinya bahasanya ismid itu membuat mata tambah jelas dan menumbuhkan bulu maka itu valid dari Nabi alaihi salatu wasalam di hadis yang lain. Namun yang tidak valid yang yang bermasalah adalah Hadis yang mengatakan Nabi eh, bercelak tiga-tiga eh, ketika hendak tidur. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam hadis ini untuk bercelak dengan ismit dan Nabi sampaikan kalau itu memiliki dua manfaat. Manfaat yang pertama menerangkan penglihatan, yakni yakunul ain Artinya ismit itu bermanfaat bagi mata mutayiban. Karena dia memperbagus mata. Munadzifan membersihkan mata, munakian membersihkan mata dan membantu untuk jelasnya penglihatan dan jelasnya cahaya yang dilihat oleh mata. Dan manfaat yang kedua yumbitu sya'ra menumbuhkan bulu. Artinya menumbuhkan bulu yang ada di kelopak mata. Bulu yang di kelopak mata namanya ahdab, ya, ya bulu mata. Dan dan bulu ini nabatuhu wa tuluhu ya tumbuhnya, panjangnya dan berkembangnya yu'atu dinilai adalah menjaga mata. Dinilai memiliki manfaat yang besar yaitu menjaga mata. Maka mata tidak akan terjaga manakala bulu mata itu rontok. Ya. Namun mata itu terjaga kalau bulu matanya segar, sehat. Nah, dan ini ya, sehatnya bulu mata ini dibantu adalah manfaat dari ithmit. Wasianatan laha dan melindungi mata dari debu, walhubar dan debu. Ini adalah bentuk keindahan bagi mata. Coba mata yang tidak ada bulu matanya. Nah, ya, maka tidak lagi indah mata tersebut. Dan yang lain, dan di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia, Allah jadikan mata manusia itu termos, ya, daiman, selalu berkedip, ya, selalu berkedip, ya, tidak melotot terus, namun tanpa disuruh sudah kedip-kedip sendiri. Lima fidalika min faidatin azima karena kedipnya mata ini memiliki manfaat yang besar bagi mata dari sisi kebersihan mata dan terjaganya mata. Za'ama ay ibn Abbas wa huwa huna bi makna qala. Za'ama di sini artinya qala. Ya, ya, pernah kita sampaikan bahasanya za'ama dalam bahasa Arab punya dua makna Pertama za'ama bimana dhanna dan yang kedua za'ama bimana tayakona e, za'ama artinya sangkaan dan bisa za'ama artinya yakin. Kalau za'ama artinya yakin dia sama dengan kola. Dan za'ama di sini artinya adalah kola. Maka Ibn Abbas mengatakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki wadah celak dia ya, kalau celaan pakai wadah tersebut setiap malam tiga kali di mata kanan, tiga kali di mata kiri. Artinya tiga kali di mata kanan, tiga kali di mata kiri. Namun uh, riat ini daif. Ya. Akan tetapi terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bercela dengan jumlah yang ganjil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah witrun yuhibul witra. artinya Allah itu ganjil yaitu Esa dan menyukai ganjil. Diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Hada fil umum, ini dalil umum. Dan khusus untuk celak, maka terdapat hadis yang dikatakan Imam Ahmad. Jika kalian bercelak, fal yaktahil witron. Maka adalah bercelak dengan bilangan yang ganjil. Ya, karena hadis tentang tiga-tiga daif, ya, maka kita lihat penjelasan ulama tentang hadis ini, mengamalkan hadis Red Ahmad ini. Dan para ulama menyebutkan tentang ganjil dalam bercela itu ada dua model. Ja'a fi kulin min huma ba'dul ahadis. Masing-masing model itu ada hadisnya. Model satu dan model dua semuanya sama-sama memiliki dasar hadis. Ala kalamin fi ba'diha. Dan sebagiannya dibicarakan kesahihannya dalam artian daif. Ya, cara yang pertama ini yang ada dalam hadis daif dari Ibnu Abbas yaitu bercelak di mata kanan tiga kali kemudian berpindah bercelak di untuk mata kiri sebanyak tiga kali. Artinya ganjil itu ada pada setiap mata. Cara yang kedua dimulai dengan mata kanan dicelai sekali kemudian pindah mata kiri dicelai. Berarti ini celaan yang kedua, kemudian ke mata kanan. Eh, eh, ini berarti kali yang ketiga, pindah lagi ke mata kiri berarti ini kali yang keempat. Kemudian berakhir di mata kanan berarti kali yang kelima. Berarti lima kali dengan tiga kali untuk mata kanan dan dua kali untuk mata kiri dengan cara kanan kiri kanan kiri kanan. Fayakunu majma'u ma fil ainain maka total untuk dua mata itu ganjil. Wa takunu al-yumna dan mata kanan itu fudilat diunggulkan, dilebihkan kalau pakai metode yang kedua ini karena mata kanan itu mendapatkan tiga kali celaan yaitu awal dan penutup wabiziyadatil adat dan jumlah dan angka yang lebih banyak. Ya, kemudian hadis yang ke-51 adalah hadis dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir yaitu Jabir bin Abdullah qal ya, <clears throat> dari Jabir Wa ibnu Abdullah. Ya, kata-kata huwa di sini menunjukkan bahwasannya ya, aslinya sanad tidak ada kata-kata bin Abdullah maka ini boleh jadi dari uh, dari Tirmidzi, boleh jadi dari gurunya Tirmidzi membantu untuk menjelaskan ya, bahasanya Jabir ini adalah Jabir bin Abdullah, bukan Jabir yang lain. Non supaya orang itu tahu kalau itu bukan aslinya sanad, ya, redaksi apa teks sanad itu tidak seperti itu, maka ada huwa. Ya, ini, ini eh, kejelian para ulama hadis ya, supaya orang tidak terbedakan mana eh, teks sanat asli dan mana tidak. Ya, kalau Jabir ibn Abdullah, ah, ini berarti sisipan tambahan. Padahal dapat dari gurunya tidak seperti itu. Ya, dapat dari gurunya tidak seperti itu. Kalau huanya dihilangkan. mohon ditambahkan hua untuk memberi tahu kepada publik. Ya, memberitahu kepada publik aslinya sanat itu tidak ada ini kata-kata Ibnu Abdullah. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bil ithmit hendaklah kalian pakai batu ithmit untuk ing dan naum ketika hendak tidur karena itu membuat mata lebih terang dan menumbuhkan bulu yaitu bulu mata di sini di samping diatkan oleh Tirmidzi di di sini disampaikan Nabi juga diatkan oleh Ibnu Majah Penjelasannya dalam hadis ini terdapat penegasan tentang al-iktihal, tentang anjuran bercelak ketika hendak tidur. Dan telah lewat kutipan perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala tentang bermanfaatnya bercelak ketika hendak tidur. Bahasanya bercelak itu anfa'u lebih manfaat bagi mata dan lebih aslam lebih selamat bagi mata dari eh, dari dampak negatif. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua faedah bercela membuat penglihatan terang dan menumbuhkan bulu. Kemudian dari Sa'id bin Jubair hadis yang ke-52 dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna khaira akhalikum al-ithmit Sesungguhnya sebaik-baik bahan celak kalian manakala pakai batu ismit. Ya julul basara karena dia menerangkan, membuat terangnya penglihatan dan menumbuhkan bulu. Ya, hadis ini juga diatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan hadis ini juga diatkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi yang berbeda. Khairu, yaitu redaksinya khairu akhalikum al-ithmidu indan naum. Sebaik-baik celak kalian adalah batu ismit yang dipakai menjelang tidur. Nah, apa faedah dari riwayat Imam Ahmad? Faedahnya ada tambahan ing dan naum yang ini tidak ada pada riwayat Tirmidzi di Sama'il, tidak ada di riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Penjelasannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik bahan celak kalian adalah batu ismit. Artinya khairu sebaik-baik yang kalian gunakan untuk bercelak adalah ismit e, maka hadis ini menunjukkan bahasanya ada banyak materi, ada banyak benda, adidah banyak yang bisa digunakan untuk bercela. Tidak harus ismit. Dan ada banyak materi yang bisa dipakai untuk bercela. Lakin akan tetapi khairuha sebaik-baik e, bahan baku untuk bercela, bahan untuk bercela yang paling manfaat, yang paling utama adalah ismit. Dan di antara manfaatnya adalah julul basar itu membuat penglihatan terang wa yumbitu sya'ar dan menumbuhkan bulu. Kemudian hadis yang ke-53 dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bil ithmit." Tidaklah kalian memilih bercelak dengan ithmit karena dia membuat penglihatan itu terang dan menumbuhkan bulu. Uh, hadis ini juga dilihatkan oleh Imam Najah dalam sunannya. Dalam hadis ini, dalam sanatnya terdapat Uthman ibn Abdul Malik al-Makki. Beliau adalah seorang yang uh, hadisnya lembek. Lakin wa akan berarti dia menjadi kuat. Berarti apa? Hasan li ghairihi. Bil hadis ini al-Ladaini qablahu. Berdasarkan dua hadis sebelumnya. Di sini At-Tirmidzi rahimallahu taala menutup judul bab beliau dengan hadis Ibnu Umar ini yang dia semakna yang isinya semakna dengan hadis-hadis sebelumnya. Ya, faedah atau catatan tambahan, keterangan tambahan eh, terbukti dalam sejumlah penelitian kedokteran modern eh, ana ba'd mayuba bahasanya sebagian celak yang dijual di tentu di Arab Saudi minal ithmit laya yaslam minal ghish. Eh, ithmitnya itu tidak selamat dari kecurangan. Ithmit yang asli itu tidak mudah ditemukan di pasaran. Hai suyakun makhluton karena ithmitnya dicampur dengan binauin menerosos dengan timah. Ya, yushaku yang diremuk ma'ahu kemudian dicampur bersama ithmit atau fi syai'un talawuz ya atau e, ada badannya sedikit kotor ya, dengan gara-gara karena ifmitnya itu tidak bersih tidak apa steril fayusbihu indaidin mudiron maka jadilah ifmit tersebut membahayakan mata dan tidak manfaat bagi mata maka inti pelajaran yang mau disampaikan, falihada yambaghi insan. Maka sepatutnya seorang yang ya, ya harus punya antusias untuk ya, dia antusias untuk mengkonsumsi, mengambil itmit yang berkualitas. Ya, jangan uh, terkecoh, tertipu dengan itmit yang murah, namun ternyata bercampur timah, ada Eh, dan yang lain namun tidak higienis maka ismit mahal tidak apa-apa namun uh, lebih terjamin kualitasnya Allah yatma'innu li salamatihi yang kita tenang untuk memakainya li salamatihi karena dia selamat atau bersih dari hal-hal yang membahayakan maka uh, untuk mengamalkan hadis Nabi tidak cukup modal semangat ini semangat beramal. Namun juga perlu membaca realita. Ini perlu membaca realita. Ya betul, ya, apa bercelak pakai ismid. Nah, ismidnya ini asli apa kemudian asal hitam atau ternyata arang atau <laughs> atau yang lain. Maka ya tidak cukup hanya semangat, namun harus ada kecerdasan ya, membaca realita, gimana kondisi pasar sekarang ini, kondisi eh, bahan-bahan uh, celak yang ada, dan ismit secara khusus. Dan kita bisa manfaatkan hasil penelitian-penelitian ya, lapangan yang dilakukan oleh sejumlah pihak-pihak tertentu. Kemudian uh, bab yang kedelapan adalah bab tentang pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadi tarjama judul bab ini untuk menjelaskan hal yang berkenaan dengan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min haitsu sifatuhu yaitu memberikan gambaran bagaimanakah pakaian Nabi, macam-macam pakaian Nabi dan warna pakaian Nabi dan hal semacam itu yang berkenaan dengan pakaian Nabi. bari ayuklam hendaklah disadari bahasanya hukum asal pakaian itu mubah. Maka seorang muslim boleh memakai masya'amnya thiyab, jenis dan model pakaian apapun. Selama dia menjauhi maja'a an-nahyu anhu hal-hal yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu sahat terdapat hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan Kulu wasrobu, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, silahkan kalian berpakaian. Karena perintah di sini tentu perintah ibahah tentang yang menunjukkan hukum mubah. takut dan bersedekahlah kalian dengan menghindari dua hal. minrai israfin tanpa boros, tanpa berlebihan, tanpa buang-buang makanan, buang-buang minuman, tanpa kemudian buang-buang pakaian. Ya, e, minrai israfin tanpa boros, wala makhilatin tanpa sombong. Ya, maka hindari sombong dengan makanan. Di antara bentuk sombong dengan makanan, makanannya mau makan di foto dulu, upload di Facebook. Ya. Dia mau sombong dengan makanannya. Ya. Maka ini jadi haram. Ya. Ini jadi haram dan kabiratun minal kabair. Ya. Dosa besar sombong dengan makanan. Ya. Sombong dengan makanan ini loh, saya makan di sini. Wah, keren kan? Wah saya makan di sini, ini loh makanan saya. Sombong dengan makanan. Atau sombong dengan minuman. Atau sombong dengan pakaian. Dan boleh jadi ada juga orang yang bersombong dengan sedekahnya. Maka semuanya terlarang. Wajah Ibn Abbasin dan terdapat dari Ibnu Abbas anahu qal beliau mengatakan kul masyita walbas masyikta. makanlah makanan sesukamu pakailah pakaian sesukamu ma'akh ta'atka ifnatani selama terhindar dari dua hal sarafun e, boros au makhilatun sombong Dikatakan oleh Bukhari artinya ilbas pakaianlah pakaian apapun yang anda sukai ini dalil bahasanya hukum asal pakaian adalah mubah hukum asal pakaian mubah lakin ihdar maka akan tapi waspadalah dari al-israf, boros, menghambur-hamburkan pakaian. Wahdar aydan dan waspadailah juga minal makhilah. Wahia khuyala. Makhilah sama dengan khuyala, sombong dengan pakaian. <clears throat> Maka intinya dari faedah dari perkataan Ibn Abbas, hukum asal pakaian adalah mubah. Maka pakaian apapun boleh dipakai asalkan itu tidak terlarang ya, tidak terlarang oleh syariat, tidak dilarang oleh syariat. wajah ati sunnah dan terdapat hadis bidikri menyebutkan ba'dil mahadir. Beberapa eh, mahadir, beberapa hal yang terlarang. Fima yata'alaku bilibas berkenaan dengan masalah pakaian yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjauhinya. Yang pertama adalah isbal untuk terutama untuk laki-laki, yaitu ketika kain seorang laki-laki itu turun lebih bawah daripada dua mata kaki. Fakajaa fi maka terdapat dalam masalah ini wa'idun ancaman keras dalam sejumlah hadis yang banyak dan hadis-hadis tersebut dan banyak hadis yang menunjukkan bahasanya ancaman ini tidak membedakan antara orang yang punya motivasi sombong dan yang tidak ya, semacam uh, hadis dari Imam Ahmad ketika Nabi menegur seseorang yang kainnya panjang Nabi katakan uh, tinggikan pakaianmu maka dia katakan wahai Nabi kaki saya cacat maka saya uh, menutup dengan saya pakai sarung dengan bentuk isbal supaya tidak kelihatan cacat kaki saya. <clears throat> Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima alasan orang ini dan dia beralasan bahwa Nabi saya tidak sombong. Ini tujuannya adalah tujuan untuk uh, menghindarkan diri dari uh, supaya menutupi aib. Ini maksudnya menutupi aib bukan kesombongan. Nabi saya tidak sombong. Ini menutupi aib Satul aib, bukan kesombongan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima alasan orang tersebut. Nabi katakan uh, tetap irfa taubat tinggikanlah, angkatlah kainmu, fa inna kulla khalqallahi hasanun. Karena semua ciptaan Allah itu indah. kamu tidak perlu kemudian minder dengan cacat fisik, kekurangan fisik yang ada. Maka Nabi tidak menerima udur, ya, ya, bukan karena kesombongan. <clears throat> Meskipun kita tidak tutup mata ada perselisihan ulama tentang masalah ini, bahkan jumhur fukoha e, eh, membedakan antara isbal karena sombong dengan tidak karena sombong. Jika karena tanpa e, maksud kesombongan, maka e, jumhur ulama fikih mengatakan kalau itu hukumnya makruh ya, dan tidak haram. Namun kalau kita lihat realita hadis yang kita jumpai banyak hadis yang menunjukkan kalau Nabi itu tidak membedakan masalah ini. Di antaranya hadis dari Imam Ahmad yang tadi kita bawakan. <clears throat> Walihada oleh karena itu maka isbalnya pakaian ini dinilai oleh jama'atun min ahli ilmi fil kabair. Dinilai oleh sejumlah ulama' termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. <clears throat> Wa mimma ja'a fihi minal wa'id dan di antara ancaman berkenaan dengan isbal matsabata fi sahih muslimin yang terdapat dalam sahih muslim sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat Allah tidak memandanginya dan tidak akan mensucikannya dan untuknya siksaan yang pedih al-musbil yaitu laki-laki yang isbal wal manan dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya wal munafiqu eh, silatau dan orang yang melariskan barang dagangannya bil halifil kadibi dengan sumpah palsu dan terdapat dalam masalah ini sejumlah hadis yang sangat banyak sekali eh, fi at tahdir yang isinya adalah peringatan keras untuk tidak isbal dan menjelaskan bahayanya. Ya, di antaranya adalah dikumpulkan oleh uh, oleh Imam Nawawi di Riyadhus Salihin dan beliau kumpulkan di sana ada 13 hadis jumlah jumlah yang cukup banyak dan secara khusus untuk hadis-hadis yang menunjukkan kalau Nabi e, larangan isbal itu tidaklah membedakan antara sombong dengan tidak sombong dikumpulkan oleh Syekh Walid Saifun Nasr beliau punya judul buku judulnya Al-Isbal li ghair khuyala beliau kumpulkan hadis-hadis uh, yang ya, bisa disimpulkan dari hadis-hadis tersebut bahasanya Nabi melarang isbal tanpa membedakan antara sombong ataupun tidak sombong. Nah, demikian wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ruda'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membahas tentang bab pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan lihat uh, terlebih dahulu sanad hadis untuk bab sebelumnya. Yaitu bab tentang bercelaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama eh, adalah hadis dari Ibn Abbas At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Humaid. Yeah yaitu uh, Muhammad bin Humaid Ar-Razi. <clears throat> ya, nisbah Razi itu adalah nisbah kepada satu tempat namanya Rai, satu kota yang besar dan terkenal di daerah Dailam <clears throat> dan dan ada tambahan Zai khusus untuk nisbah ke kota ini. Dan banyak orang yang, banyak ulama yang dinisbatkan kepada kota ini. Kal akhbarona Abu Dawud atau Yalisi. Toyalisi nisbat kepada Toyalisa. Ya, Toyalisa adalah uh, persis seperti Syamah. Ya, Syamahnya orang Saudi. Ya, orang Saudi suka pakai kain yang ditutupkan ke kepala namanya kalau e, kalau warnanya merah-merah, ya, merah kotak putih namanya samakh. Nah itu e, toyalis, toyalisa itu mirip seperti itu. Kemudian dari Abad ibn Mansur, <clears throat> ya, Abad bin Mansur ibn Salamah Al-Basri Al-Qadi, seorang qadi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Kemudian uh, hadis yang kedua atau riwayat yang kedua atau selanjutnya adalah masih dari Ibnu Abbas. Ya, Tirmidzi mengatakan hadasana Abdullah ibn Sobah al-Hashimi al-Basri Qal akhbarani Ubaidullah ibn Musa. Ubaidullah ibn Musa adalah As-Sayyid Al-Jalil Ahadul Hufaz. Salah satu ulama, uh, salah satu hafir. Yaitu pakar hadis Al-Masyairi yang terkenal. Wakana aliman bil kira'ah. Beliau juga ahli kira'ah Al-Quran. Pakar Al-Quran. Dan di antara hal dan di antara hal yang berkenaan dengan beliau adalah walam yuro dohikan kotun. Ya, belum pernah terlihat beliau tertawa dalam hidupnya. Beliau orangnya serius. Ya, beliau orangnya serius. Kalau akhbar ada Israel, Ibn Yunus, Ibn Ishaq, As-Sabi'i, dari Abad bin Mansur. Ada ha, yaitu tadi tahwil Berpindah hmm. dari satu sanad ke sanad yang lain. Ya, perlu diketahui bahasa para ulama hadis ketika mereka ingin meng, menggabungkan dua sanad atau beberapa sanad ketika mereka berpindah dari satu sanad ke sanad yang lain maka ada tulisan hak ya. namun hak di sini itu singkatan dari apa ya, ternyata diperselisihkan. Ada yang mengatakan itu dari tahayul, ada yang mengatakan itu dari tahwil. Ya, ada yang mengatakan itu dari kata-kata soha, ada lagi yang mengatakan itu dari kata-kata hadis. Biasanya yang umum eh, hak di sini dikatakan dari singkatan dari tahwil. Qal hadatsana Ali ibn Hajar atau bin apa? Bin Hujar di situ. Hadatsana Ali bin Hujar Kemudian hadisan Yazid ibn Harun Kalau hadisan Abad ibn Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas Radul anhuma Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari eh, hadis selanjutnya adalah uh, eh, sana Ahmad ibn Mani' Kalau akhbarana Muhammad ibn Yazid al-Wasiti dari Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar <clears throat> al-Mutallibi dari Muhammad ibn Munkadir. Muhammad bin Munkadir bin Abdullah at-Tamimi al-Madani. Dari Jabir, yaitu Jabir ibn Abdullah. Dan hadis selanjutnya adalah Tirmidzi mengatakan hadasana Qutaibah ibn Sa'id kal hadasana Bishr eh, ibn Mufaddal eh, an Mufaddal atau ibn Mufaddal ibn Mufaddal Dan di antara kabar tentang beliau atau cerita tentang di antara ahwal beliau keadaan beliau adalah karena Yusali kula yaumin Arba'ami ati rokaatin. Salat sunnah beliau setiap harinya adalah 400 rokaat. Wakana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau adalah di antara orang yang merutinkan puasa Daud. Berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. An Abdullah ibn, Uz, eh, ibn Uthman ibn eh, Khusaim Khusaim khaknya di dhamma Kemudian saatnya di fathah, yaknya sukun Khusaim. <clears throat> Al-Qari Al-Maki. Dari Sa'id bin Jubair Al-Asadi, Tabi'iun jalil, ulama tabi'in yang mulia, bahkan ada ungkapan, huwa aftul tabi'in. Sa'id bin Jubair adalah tabi'in yang paling istimewa. Beliau mati dibunuh di tangan Hajjaj wa asa ba'dahu khamsata asyara yauman faqat. Dan hajat itu hidup setelah matinya atau wafatnya Said bin Jubair cuma 15 hari. 15 hari setelah dia membunuh Said bin Jubair. Li tu'aihi alaih. Karena didoakan jelek oleh Said bin Jubair. Karena Said bin Jubair berdoa Allahumma la tusallithu ala ahadin ba'di. Ya Allah, janganlah engkau berikan kepadanya al-hajat, kekuasaan atas siapapun setelah aku mati. Ketalu ahli hajat, eh, eh, Said bin Jubair ini dibunuh oleh hajat pada tahun sanata khamsin wa tis'ina, tahun 95 Hijriah. Dan usia beliau ketika itu adalah Eh, wa umruhu nahwu tis'in wa arba'in kurang lebih 49 tahun. Kemudian uh, hadis yang kelima hadis Ibnu Umar At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ibrahim ibn Mustamir isim fa'il dari istimrar Mustamir Al-Basri Al-Hudali. Kalau hadasana Abu Asim Ya, dari Osman ibn Abdul Malik al-Makki al-Mu'adzin. Dari seorang Mu'adzin. Uthman ibn Abdul Malik ini seorang Mu'adzin. Dari Salim, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Radallahu anhuma. Tabi'un jalil. Eh, ahadu fuqaha'i sab'ah bil Madinah. Salah satu dari tujuh mufti kota Madinah di masa tabi'in. Dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar bin al-Khattab dan Abdullah bin Umar ini mengikuti perang Khandaq, Bayatul Ridwan dan semua peperangan setelah itu. Karena imam man ilmi, Ibnu Umar adalah seorang imam, seorang yang luas ilmunya, kokoh agamanya dan banyak kesalehannya. Ya, kemudian tentang e, tentang pakaian maka di di Mawahib Muhammadiyah ada mungkin faedah yang bagus Wa tajri fihi al-akam al-khamsah. Hukum berpakaian itu mengikuti lima hukum taklifi. Lima hukum taklifi. Hukum berpakaian itu bisa wajib, bisa mandub, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Yang pertama, hukum berpakaian itu wajib. Pakaian yang wajib adalah masatarul aurata anil uyun pakaian yang menutupi aurat tutup sehingga aurat tertutup dari pandangan mata wa wahakullahi taala dan berpakaian menutup aurat itu adalah hak Allah itu adalah hak Allah subhanahu wa taala bukan hak manusia yang bisa di uh, bisa digugurkan dan bisa dihilangkan nah, dia dia hak manusia yang eh, dia bukan hak manusia kalau hak manusia bisa digugurkan dan bisa dihilangkan oleh orangnya. Saya nggak mau kok. Nah, nah, tidak. Meskipun orangnya tidak eh, mau berpakaian, ya, meskipun orangnya tidak mau berpakaian, ya, maka kan ini hak Allah, maka tetap wajib baginya berpakaian. Kemudian al-mandub atau sunnah, hukum berpakaian itu dianjurkan ma yaqi al-har wal barda. Itu pakaian yang sudah sampai e, level menjaga tubuh dari panas, dari dingin, dan mencegah bahaya. hakul adami. Nah kalau ini karena hak manusia. Ya, seandainya dia mau berdingin-dingin, ah, ya boleh-boleh saja. Ya, pakaian yang menghangatkan badan, ya, menghalangi dari dingin itu hak manusia. Kalau seandainya dia tidak mau, ya tidak mau melakukannya ya boleh-boleh saja falahu tarkuhu maka boleh baginya meninggalkannya dan termasuk pakaian e, eh, perpakaian yang hukumnya dianjurkan dalam memakai pakaian yang baik saat Aid demikian juga memakai pakaian yang baik untuk sholat Jumat di antaranya juga anjuran untuk memakai pakaian berwarna putih Kemudian uh, hukum berpakaian bisa hukumnya haram. Iya. Dan haramnya itu bisa haram untuk semua orang dan jadi haram untuk khasan untuk person tertentu. Nah, hukum berpakaian yang haram itu boleh jadi haramnya adalah karena malbus yang dipakai. Iya, yang dipakai Ya, boleh jadi haramnya karena malbus yang dipakai. Misalnya yang dipakai adalah sutra untuk untuk laki-laki. Ini haram. Kenapa? Karena yang di yang dipakai. Dan ada juga yang karena uh, ada yang haram karena lisifatil lubsi, karena cara memakainya. Tadi kita telah baca di sarahnya Sa'abdu Razak, misalnya Isbal. Maka haramnya bukan karena e, itu haram, malbusnya haram enggak. Malbusnya enggak haram kalau e, pakaian ya, dari kapas atau yang lain. Malbusnya hal yang dipakai enggak haram, namun sifatul lubsi, cara makainya yang haram. Kemudian makruh Nah, di antara e, contoh berpakaian yang makruh adalah e, eh, lubsus suhra, pakaian popularitas, hukumnya makruh secara umum, hukumnya makruh. Kemudian di sini disampaikan lubsil uh, eh, tidak iman pakai pakaian yang sudah jelek. tidak iman terus menerus. Ya, maka Eh, ini padahal punya duit untuk pakai pakaian yang bagus. Maka ini tidak mengamalkan firman Allah Taala wa bi nikmati rabbika fahadits. Yeah. <clears throat> Eh, eh, dan tidak mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu ayyura athara nikmatihi ala abdihi. Allah suka kalau melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Oleh karena itu, orang yang pakai pakaian yang sengaja bersengaja untuk pakai pakaian yang jelek hukumnya makruh. Yang mubah adalah hal-hal yang lain. Ya, kembali ke Sarah Samail Nabi dari karya Sa'ab Razak uh, eh, Hafizullah Ta'ala maka beliau menyampaikan hukum asal pakaian adalah halal kecuali yang mengandung unsur yang terlarang dan beliau sampaikan baru poin pertama yang baru tadi kita baca unsur yang terlarang adalah isbal bagi laki-laki demikian juga ada isbal bagi perempuan ini manakala perempuan itu memanjangkan kainnya terlalu panjang ya, melebihi e, satu hasta dari ya, manakala ekor atau ujung pakaian seorang wanita itu melebihi satu hasta dari mata kakinya. Maka itu juga isbal uh, isbal yang haram bagi wanita. Kemudian yang kedua di antara hal yang terlarang unsur yang terlarang dalam berpakaian adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki untuk memakai sutra. Demikian juga Nabi melarang untuk memakai pakaian suhrah. Apa itu pakaian suhrah? Wahua dan libas suhrah definisinya. Dan libas itu tidak harus pakaian dalam artian baju dan celana. Nah, libas itu semua yang dipakai. Ya, boleh jadi eh, tutup kepala, boleh jadi uh, sandal, boleh jadi tutup kaki. Ya. Ya, maka itu juga Semuanya dalam bahasa Arab disebut libas. Ya, ayal basal al-insan definisinya adalah seorang itu memakai libasan pakaian yatamayyazu bihi baina ahli baladihi. Ya, ketika seorang itu memakai pakaian yang dengannya dia terbedakan, nyeleneh. Ya, dia nyeleneh bain ahli baladi dari orang-orang e, kampungnya. E, dari orang-orang yang dari tetangga-tetangganya. <clears throat> Namun e, nolibah suhrah itu ini definisinya kalau disampaikan di sini. E, bahkan sebagian ulama memberikan makna yang lebih luas. Tidak harus demikian, tidak harus levelnya level luas semacam itu orang pakai pakaian yang nyentrik aneh di satu ruangan, satu tempat, itu juga sudah termasuk libas suhroh. Ya, sebagaimana asar yang diri, eh, yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi di uh, di ya, sebagaimana satu riwayat yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi ada salah satu ulama yang ya, dia masuki satu ruangan, di ruangan tersebut tidak ada satupun orang yang pakai tutup kepala. Ya, maka dia melihat, loh nggak ada yang pakai tutup kepala, maka dia ambil pecinya kemudian dia masukkan ke dalam saku. Supaya tidak e, nganeh-nganai, tidak nyentrik sendiri, aneh sendiri, beda sendiri dari orang-orang yang ada di di situ. Ya. Maka Ya, tentu ini berbeda-beda dengan perbedaan kondisi masyarakat. Kalau masyarakat e, maka tolak ukurnya adalah urf. Ini, ini nyam, nampak nyentrik, aneh-aneh. Itu kembali kepada urf. Kalau urfnya itu biasa dengan heterogen, macam-macam model-model, ya, maka boleh jadi itu tidak tidak libasur. Tapi kalau masyarakatnya adalah masyarakat yang e, biasa dengan homogen, ya, tidak biasa ada yang aneh-aneh, maka dia akan pandang maka satu hal yang sangat terbedakan orang yang memakai yang tidak wajar, yang tidak biasa, yang ada di ya, di lingkungan tersebut. Ya. Maka kalau orang misalnya pakai sorban untuk pergi ke kampus, ah, <laughs> misalnya, ya, maka itu libas suhra. Ya, orang pakai sorban pergi ke kampus, pakai jubah, ya. nah, nah. Maka secara umum yaitu libas suhra. Atau orang pakai kemudian cuma pakai kaos kemudian training datang ke acara walimah misalnya. Ya, ini ada acara walimah pakai training pakai ini kaos nah, nah terus kemudian datang ya, tentu satu hal yang uh, semua mata akan memandang ini ya, ada nah ini orang waras enggak ya? Nah. Jangan-jangan ini ada tetangga sebelah yang enggak waras. Itu itu libas suhrah <clears throat> Walihada kanal asul lil insan ayal basa misla libasi ahli baladihi. Oleh karena itu hukum asalnya hendaklah seorang muslim itu memakai pakaian yang wajar familiar semisal yang dipakai oleh masyarakatnya. Pakaian yang maka yang jadi tolak ukur adalah pakaian yang familiar di masyarakat. Belum tentu pakaian tradisional ya. Karena boleh jadi pakaian tradisional itu tidak familiar di masyarakat. Dia cuma familiar di acara-acara tertentu. Ya, ya, namun tidak familiar di situasi secara situasi umum. Ya, maka yang jadi tolak ukur adalah familiar. Ya, familiar di masyarakat. Familiar di masyarakat itu jangan dimaknai oh pakaian tradisional. Tidak. Ya, belum boleh jadi pakaian tradisional itu pakaian suhroh di masyarakat tersebut. Misalnya orang pakai pakaian lengkap, pakaian ada ya, adat Jawa jadi penunggu warung gitu misalnya, penunggu toko gitu. Lengkap. Ya. Dari atas sampai bawah, sampai slopnya juga pakaian pakaian Jawa. Kenapa? Dia jadi jadi apa? Penunggu warung itu? Di pasar gitu. Di Basura bukan? Basura. <clears throat> Maka hukum asalnya seorang muslim adalah memakai pakaian yang familiar di masyarakatnya mimma laisa fihi mukhalafatun syar'iyyah. Selama pakaian tersebut tidaklah mengandung unsur pelanggaran syariat. Amma idza wujidat mukhalafatu adapun jika dijumpai pelanggaran syariat fa innahu yajtanibuha maka hendaklah dia menjauhinya. Kemudian di antara hal yang terlarang berkenaan dengan pakaian dari sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, mantasaba biqaumin fawa minhum. Siapa yang menjumpai sekelompok orang, satu komunitas, maka dia bagian dari komunitas tersebut. Namun ingat uh, hadis ini, ini adalah pujian sekaligus celaan. Dia bukan hanya celaan. Seringkali uh, hadis ini dibawakan dalam konteks celaan, namun sebenarnya hadis tersebut itu celaan dan pujian. Ini celaan bagi orang yang menyerupai orang-orang yang jelek, orang fasik, orang kafir atau yang lain. Dan pujian untuk orang yang menyerupai orang-orang soleh meskipun dia bukalah bagian secara amal dan kualitas hatinya dia, dia eh, cuma sekedar tasabuh dengan orang soleh saja. Orang soleh itu rajin ngaji, ya ikut-ikut rajin ngaji. Ya, meskipun amalnya jauh dari ini. Orang soleh boleh jadi sehari sholatnya 400 rakaat, Nah, ini cuma sholat sunnahnya cuma 4 rakaat atau ya, jauh dari amal-amal mereka. Ya. Eh, jauh dari keadaan mereka cuma tasabuh saja ya tiru-tirulah mudah-mudahan ya, kemudian manfaat <clears throat> ya, dan tergerak untuk semakin meningkatkan kualitas diri maka hadis man tasabbabi qaumin fa minhum adalah hadis yang uh, hadis yang uh, maknanya adalah pujian dan celaan tergantung yang ditiru itu siapa yang ditiru yang disurpai itu siapa dan jika ini berkenaan dengan pakaian orang kafir, maka sebagaimana bolak-balik kita sampaikan, yang dimaksud dengan pakaian orang kafir itu dua hal. Yang pertama adalah pakaian yang khas dipakai oleh masyarakat orang kafir atau komunitas orang kafir. Ya, jadi ada, maka tidak boleh bagi seorang muslim, laki-laki misalnya pakai topi khas Hindu misalnya. Ini ya, ada tutup kepala khas orang Hindu. Ini ya dipakai oleh seorang muslim, nah, tidak boleh. Semua orang akan lihat kalau ada orang pakai pakaian ya, tutup kepala khas Hindu tadi, semua akan mengatakan ini yang nggak kenal yang akan mengatakan ini orang Hindu. Kenapa? Karena ya, tutup kepalanya itu khas orang Hindu. Atau kemudian pakai peci khas ala uskup atau apa yang cuma kecil di ya, ya di ujung kepala di sini. Ya, ya maka tidak boleh. Karena itu pakaian khas komunitas ya, komunitas uh, orang kafir. Dan termasuk kemudian yang kedua pakaian khas orang kafir ini adalah pakaian khas satu tokoh orang kafir. Pakaian khas satu tokoh orang kafir. Boleh jadi dia pemain bola, boleh jadi dia pemain basket, atau boleh jadi dia penyanyi. Dia punya ya, ya, pakaian khas. Ya. Boleh jadi dia tokoh kartun, musrik, nah, apa... Eh, ada uh, kalau pakai pakaian itu maka oh, oh itu ini ini uh, uh, itu orang uh, itu adalah tokoh boleh jadi tokoh itu tokoh nyata boleh jadi tokoh fiksi ya. ya. Namun itu identik dengan orang kafir. Oh itu adalah si fulan pemain sepak bola atau si fulan artis Korea, si fulan kemudian uh, pemain basket asal mana. Nah, oh si fulan itu tokoh fiktif ahli sihir atau uh, oh dia pakaian khas Harry Potter misalnya ya. Uh, pakaian khas Harry Harry Potter ya. ya. Orang yang melihatnya, oh ini ya, penggemar Harry Potter. ya. Maka ini pakaian khas orang kafir. <clears throat> Fal bisa maka pakaian alat yakhta subya al kufar yang merupakan pakaian khas orang kafir dengan dua jenisnya. yaitu boleh jadi itu khas secara komunitas atau khas dari eh, person-person uh, tertentu. Fihi uh, <clears throat> wa biha dan mereka itu dikenal dengannya. Jadi yang jadi telah ukur mereka itu dikenal dengannya. Artinya jika seorang itu memakai pakaian tersebut, orang-orang kan, oh itu orang Hindu, oh itu ya, itu orang Nasrani dan seterusnya. La yahilu muslim ayal basaha maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk memakainya. Hadis yang pertama di bab ini dan hadis yang ke-54 di Sama'il Nabi eh, dari Abdullah ibn Buraidah dari Ummu Salamah, qalat Ummu Salamah mengatakan karena ahabu thiyabi ila Rasulillah SAW alaihi wasallam al-qamisu. Pakaian yang paling Nabi sukai adalah komis. Komis adalah asaubul ma'ruf, ya, pakaian yang telah dikenal. hukum mani yang punya dua lengan baju. Tadkhulu fihima aliyadani atau tudkhalu fihima aliyadani. Dua tangan dimasukkan pada dua lengan baju tersebut. Walahu dan yang namanya komis itu memiliki jaybun. Memiliki ya, potongan yadkhulu fi al-unuq untuk masuknya leher dan kepala. Ya, punya e, kerah, ya, jaibun kerah, yadkhulu fi al-unuq sehingga untuk masuknya leher dan kepala. Wakat kila dan dijelaskan bahasanya sebab Nabi menyukai memakai komis. Li'annahu sahlun filupsihi. Karena itu mudah untuk memakainya mudah untuk memakainya. Tinggal sekali pakai, udah ada masuk, udah tertutupi semua. Dan mudah untuk melepasnya. Murihun dan nyaman fitaharuk bihi jika dipakai untuk beraktivitas. Lain halnya dengan sebagian pakaian yang ya, ya, ingda taharuk yang memerlukan ingda taharuk ketika bergerak dan beraktivitas memerlukan perhatian. Semacam pakai izar dan ridak kalau orang itu pakai izar dan rida, kan, dan itu pakaian yang paling dominan di masyarakat Nabi adalah izar dan rida. Izar dan rida ini, ya, orang jalan maka dia harus memperhatikan izarnya. Jangan sampai supaya tersingkap auratnya. Ridanya juga sering dibolak-balik, eh, diperbaiki, ya, dipaskan. Kalau enggak nanti melorot, enggak eh, ini. Maka bolak-balik, ya, balik-balik harus diperhatikan. Tidak bisa tidak diperhatikan. Lain hanya kalau orang pakai komis, ya sudah, pakai itu, sudah, tinggal jalan itu. Tidak perlu mikirkan ini apa, uh, bajunya dan seterusnya. Tidak perlu dipikirkan. Sudah, tinggal beraktivitas. Maka Nabi lebih suka pakai komis daripada pakai izar dan ridak dalam aktivitas keseharian beliau. Karena beliau lebih nyaman dengannya. Kemudian dari Abdullah ibn Buraidah dari Ummu Salamah Radul anha beliau mengatakan karena ahabu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis al-qamisa. Jenis pakaian yang paling Nabi sukai adalah qamis. Kemudian dari uh, Abdullah ibn Buraidah dari uh, dari ibunya dari Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan adalah pakaian yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memakai qamis. Hadhihi riwayatun li hadis Ummi Salamah. Ini adalah sejumlah riwayat untuk hadis Ummu Salamah. Khotamaha yang kemudian Tirmidhi menutupnya dengan mentarji Anal asa bahasanya sanat yang paling sahih dalam masalah ini adalah sanat yang yang bunyinya dari Abdullah bin Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah. Ada tambahan e, ibunya. Tadi atau mungkin kita baca paragrafnya. Kalau Tirmidzi mengatakan hakada demikianlah kala yang dikatakan oleh Ziyad ibn Ayyub dalam hadisnya dari Abdullah bin Burida dari ibunya dari Ummu Salamah. Wa hakada dan demikianlah yang diriatkan oleh sejumlah sejumlah orang. An Abi uh, Tumailah <clears throat> dari Abu Tumailah uh, redaksi sanatnya sama persis dengan riwayat Ziyad ibn Ayyub. Dan Abu Tumailah Yazid fi hadal hadis dan Abu Tumilah menambahkan dalam hadis ini dari ibunya kata Tirmidzi wa asah dan redaksi sanad yang ada dari Abdullah bin Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah nah itu yang lebih sahih kemudian dari Sahar ibn Hausyab dari Asma binti Yazid ya, Asma mengatakan karena kumi karena kumu adalah lengan baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai rusak, itu sampai rusak, yaitu uh, tulang yang menonjol, ya, tulang yang menonjol di dekat pergelangan tangan. Catatan kaki, Di sini juga diatkan oleh at di dalam jamiknya dan Abu Dawud dalam sunan. Dalam sanatnya yang tadi kita baca terdapat rawi namanya Syahar ibn Hausyab. Dan ini suatu kun kasirul irsal wal auham. Ini pro yang bermasalah. Dia soduk. Ya, kemarin kita telah sampaikan istilah soduk menurut Ibnu Hajar. Itu artinya tidak bisa dipakai kalau bersendirian. Ya, tidak bisa dipakai kalau bersendirian. Dia baru bisa dipakai kalau memiliki mutabi. Kasirul irsal banyak melakukan uh, irsal wal auham dan banyak kelirunya. Berarti hafalannya juga nggak bagus. Lakin lahu syahidun, namun hadis ini punya penguat di kitab Akhlakun Nabi karya Abu Syekh. Di sana ada redaksi, ada hadis yang eh, bunyi redaksi sanatnya. Abu Syekh mengatakan hadasana Abdullah ibn Muhammad ibn Nahiyah, qal akhbarana Muhammad ibn Sa'labah ibn Sawa, qal akhbarani Ami, qal akhbar akhbarana Hammam an Qutadah an Anas. Qal Anas mengatakan uh, kemeja atau baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu maksudnya tentu lengan bajunya sampai rusak, sampai pergelangan tangan. Juga dilihatkan oleh pihak dalam soal Iman dari jalur Muhammad ibn Sa'labah dengan sanat yang sama persis dengan sanatnya Abu ya, Syekh. Sehingga Sabdu Rusak mengatakan di sini Hasan Lirairihi. Rusak adalah mifsal, adalah ruas, ya, bainal kaf antara telapak tangan wa sa'id dan sa'id. Sa'id itu hasta. Hasta disebut dira, disebut juga dengan sebutan Sa'id. Kenapa disebut Sa'id? Karena dia membantu banyak aktivitas. Kata-kata Sa'ada yusa'idu. Banyak membantu untuk melakukan aktivitas. Maka hasta disebut Sa'id. Fakana maka adalah lengan baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai itu dan tidak lebih dari itu. Kemudian dari Muawiyah ibn Qurrah dari ayahnya Qurrah, Kal Qurrah mengatakan, aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam firahtin dalam satu rombongan ya, min Muzainah dari kabilah Muzainah. bayi aku kami datang untuk membayat Nabi. Wa inna kamisau dan adalah kamisnya Nabi lamutlakun. mutlakun itu terbuka okal atau beliau mengatakan zir komisihi mutlakon atau kancing gamis Nabi itu terbuka. Kal kata aku roh, maka aku masukkan tanganku di kerah bajunya Nabi dan aku bisa menyentuh al khotam. Aku bisa menyentuh stempel kenabian. Ya, rahtin, arahtu itu artinya adalah mabainat salasa ila asar, rombongan orang jumlahnya 3 sampai 10 orang. Itu namanya rohtun. Ya, maka zir komisihi e, kancing baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terkunci. Maka aku masukkan tanganku ke kerah baju Nabi, aku bisa menyentuh al khotam atau stempel kenabian. Artinya kura radul anhu ini masukkan tangannya di kerah Nabi dan jaib itu maudik itu khalu raksi minal qamis adalah bagian dari komis tempat untuk masukkan kepala kerah bahasa kita ya. Dan telah lewat pembahasan berkenaan dengan stempel kenabian. Nah kemudian e, faedah, apakah ini berarti menunjukkan sunnah membuka lengan baju? Nah, e, bagian atas nah, itu e, dibuat terbuka. Kita lihat faedah. Faedah catatan tambahan, ikhlak mengunci atau mengancing, zir, ya, apa tadi? Zir. Kancing, al-qamisi baju wal al-asal. Itulah hukum asalnya. Maka jika ada kebutuhan untuk membukanya, maka bisa dibuka. Wa kaunu ba'din nasi yatasannanu bi itlaqihi fahada la yu'rafu lahu dalilun wadihun ala masyru'iyatihi. Adapun sikap sebagian orang yang yatasannan ya, berkeyakinan sunnah dan ya, yatasannan ber, ya, berperilaku seakan-akan itu satu hal yang dituntunkan. Bi'itlaqihi melepas atau membuka kancing baju. Fahada kata Syekh Abdul Razak maka ini satu hal yang tidak dikenal memiliki dalil yang jelas kalau itu satu hal yang dituntunkan. Maka dijumpai ada sebagian orang yang punya kebiasaan e, beberapa e, kancing baju yang bagian atas dua atau tiga itu selalu dibuka. Tidak pernah dia nggak mau e, mengkancingnya. Tiga bagian bagian tiga yang paling atas, tiga kancing yang bagian atas atau kurang lebih sekitar itu. Ya, itu selalu seperti itu. Bukan karena ini sempit di lehernya, ini kan lain masalah. Kalau itu masalah ini nggak nyaman kalau saya kancingkan maka saya buka ini masalahnya masalah kenyamanan. Nah ini yatasanan, yatasanan disikapi sebagai sunnah. Ya, disikapi sebagai sunnah. Maka ini satu hal yang tidak dikenal dalil yang gamblang yang menunjukkan hal tersebut. Jika ada yang berdalil pakai hadis ini, hadis ya. wahad wahadal hadis dan hadis ini tidaklah menunjukkan hal tersebut mingkoribin bin walamim bait dari dekat maupun dari jauh tidak menunjukkan hal ini anjuran untuk men, men, melepas tiga kancing baju yang teratas. Ini sama sekali tidak menunjukkan hal tersebut. Li'annahu la yu'lamu karena tidak diketahui. Apakah Nabi membuka kancing baju itu ta'abudan wa tasannunan. Sebagai bentuk ibadah. Dan dalam bentuk ini adalah sunnah atau Nabi membuka kancing bajunya li al karena satu tujuan tertentu. Boleh jadi karena cuaca ketika itu sangat panas atau karena panasnya e, bukan cuaca namun badan beliau e, orang Jawa bilang sumo Au ma atau semacam itu. Bal alladhi yaghlibu ala dhan bahkan yang uh, yang sesuai dengan sangkaan kuat bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan hal tersebut tasan nunan karena untuk menetapkan sunnah. di anaulakana hada sunnah karena seandainya membuka kancing baju itu itu satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu Nabi tidak akan pasang kancing aslan sekalian. <laughs> Kalau memang melepas kancing baju itu sunnah Nabi, ya sudah nggak usah dipasangi kancing baju. Kenapa dipasangi kancing baju? Tujuannya untuk dibuka dan tidak pernah dikancingkan. Sekalian aja nggak usah ada kancing bajunya. Fama faidatu idakana maka apa faidah masang kancing baju jika tidak pernah dikancingkan? Nah, kemudian ada selanjutnya dari Al Hasan Al Basri dari Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa wayattaqi ala Usama. Beliau keluar dari rumah dalam keadaan bersandaran pada Usama bin Zaid. Wa alaihi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai saubun kiterion pakaian kotak Eh, qad tawasyaha bihi bihim. Kita lihat catatan apa sarahnya. Sabul qatri adalah hadan na'un malburut Yamani. Salah satu jenis pakaian Yaman. Laha khututun mukallamatun. Yang dia memiliki garis-garis. Ya, pakainya itu tidak polos, namun bergaris-garis. Mukallamah lewati. Qad artinya wadu'ahu ala atiqaihi. Pakaian tersebut ini kain ya, bukan ini kain. Itu Nabi letakkan pada dua pundaknya. Beliau uh, beliau pakai sebagai rida. Fasolabihim labihim artinya imaman. Kemudian Nabi salat sebagai imam mengenakan pakaian tersebut. Waqala Abdu uh, dan waqala Abd ibn Humaid ya, Qala Muhammad ibn Fadl Yahya ibn Ma'in bertanya kepadaku an hadal hadis tentang hadis ini awal majalasa ilayya. Pertama kali Yahya bin Ma'in duduk di majelisku. Maka aku katakan hadasana Hamad ibn Salamah. Ya, fakultu maka aku katakan hadasana Hamad ibn Salamah. Fakal maka Yahya bin Ma'in mengatakan laukana min kitabika andai engkau bacakan saja dari catatanmu. Fakumtul aku antas aku berdiri untuk mengeluarkan catatan hadisku. Fakobata ala saubi maka beliau maka Yahya bin Ma'in ulama hadis ulama jahwa takdil yang kondang maka beliau menggenggam kainku sumakal kemudian mengatakan amlihi alaiya. ya, sudah diktikan saja nggak usah ngambil ngambil buku ke dalam fa ini akhafu ala al la al koka aku khawatir aku tidak berjumpa denganmu. Masuk ke dalam ternyata mah meninggal dunia. Nah, nanti enggak, enggak jadi ngaji nanti. Udah nggak usah nggak usah uh, usah ngambil buku. Ya, diktekan saja. Qal tuhu alaihi. Lantak aku detikkan hadis tersebut kepada Yahya ibn Ma'in. Kemudian aku keluarkan setelah selesai. Kemudian aku keluarkan buku catatanku. Fakoroktu alaih. Kemudian kubacakan kepada Yahya ibn Ma'in. Maka di sini kita jumpai faedah tentang masalah menuntut ilmu. Maka di penjelasannya dikatakan ya pada awalnya Yahya bin Ma'in jadi Yahya bin Ma'in bertemu dengan Muhammad bin Fadl. Begitu pertama kali ketemu dengan Muhammad bin Fadl langsung minta hadis ini. Hadis yang tadi kita baca tentang Thaubun Kitariyun. Ya, dan Eh, pada awalnya Yahya bin Ma'in mengatakan laukan min kitabika minta kalau itu dibacakan pakai catatan pakai catatan Arada ayasuka al-isnad min hifdhihi maka Muhammad bin Fadl itu ingin membawakan sanad pakai hafalan namun Ibnu Ma'in meminta agar membawakannya pakai catatan Akhirnya sang guru eh, Muhammad bin Fadl mau masuk ke dalam rumah berdiri untuk mengambil buku berdasarkan permintaan Yahya bin Ma'in Ternyata tidak jadi. Ya bin Ma'in meralat permintaannya. Dah, diktikalah kepadaku dengan hafalanmu. Fa inni akhafu Allah alqaka. Aku khawatir tidak bisa berjumpa denganmu. Di sini ada, di sini kita jumpai ada tadi kita jumpai bagaimanakah e, faedah tentang masalah menuntut ilmu. Min sidatil hirs. Maka ini menunjukkan antusias yang luar biasa terhadap ilmu. Khawat yatil wakti dan ini untuk mengefisienkan waktu. Wal khauf Dan khawatir terjadinya kewati. Hal yang memutus awaik dan yang menghalangi untuk mendapatkan ilmu. Boleh jadi karena ternyata masuk, jatuh sakit. Akhirnya tidak bisa membacakan atau malah meninggal. Maka lantas aku diktekan kepadanya, kemudian setelah itu kemudian kukeluarkan catatanku dan kubacakan kepadanya. Maka Muhammad bin Fadl mendiktekan hadis tersebut dari hafalannya awalan pertama, summa kemudian pergi masuk ke dalam rumah, mendatangkan buku, lantas mendiktekan lagi dari bukunya marotan ukhra untuk kali yang kedua. Maka di sini kita jumpai penjelasan tentang semangat salaf rahimahullah dan perhatian mereka yang luar biasa terhadap hadis-hadis Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.